قال المصنف رحمه الله تعالى وعليه dan atas dasar itulah atas dasar apa bahwa ilmu adalah ibadah fa inna syaratal ibadah maka sesungguhnya syarat ibadah adalah ikhlasun niyyah memurnikan niat lillahi untuk Allah azza yang maha perkasa wa jalla dan maha agung karena ilmu adalah ibadah maka syarat ibadah itu diterima adalah niatnya harus mukhlis harus murni lillahi azza wa jalla karena Allah azza wa jalla mencari ilmu harus niat karena Allah liqaulihi karena firman Allah wa ma umiru dan mereka tidak diperintah illa kecuali liya'budu supaya mereka menyembah liya'budu supaya mereka menyembah Allah pada Allah mukhlisina dengan orang-orang yang memurnikan lahu bagi Allah Hunafa'a dan orang-orang yang fanatik Hanif itu fanatik pada kebenaran Fanatik pada kemurnian Fanatik pada tauhid Namanya Hanif Berdasarkan firman Allah Mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah Dengan memurnikan agamanya untuk Allah Dan dengan fanatik terhadap kemurnian Atau fanatik terhadap tauhid Atau fanatik terhadap kebenaran. Jadi ibadah-ibadah semua harus dimurnikan kepada Allah. Harus dimurnikan untuk Allah termasuk mencari ilmu harus murni lillah karena Allah. Wa fil hadis dan di dalam hadis al fard fard sama dengan gharib. Dalam hadis yang gharib. Apa artinya hadis gharib itu? Hadis yang salah satu tingkatan rawinya atau tingkatan sanatnya hanya ada satu rawi atau hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu rawi dalam salah satu tingkatan sanatnya. Misalnya yang meriwayatkan dari kalangan sahabat hanya satu orang sahabat atau yang meriwayatkan dari kalangan tabi'in hanya satu orang tabi'in. Itu namanya hadis gharib atau hadis fard. Al-masyhur yang terkenal, hadisnya sangat terkenal itu an Amirul Mukminin dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال sesungguhnya amal-amal itu niat dengan niat-niatnya amalan-amalan itu dihitung diterima tidak lain karena niat-niatnya. Wa innama li kulli imri'in ma dan seseorang hanya mendapat apa yang dia niatkan. man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya karena Allah perintah, karena Rasul perintah, karena dia ingin mendapatkan ridhanya Allah, karena dia ingin nah, <clears throat> membantu Rasul atau mengikuti ajakannya Rasul, hijratuhu ilallahi wa Berarti dia hijrah kepada Allah Rasul seperti niatnya. Kalau Allah Rasul menyajikan pahala yang besar dari hijrahnya, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari hijrahnya itu. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha Barang siapa yang hijrah hanya untuk mendapatkan dunia Abu imra'atin yang kihuha Atau hanya karena ingin menikahi seorang perempuan Nah hijratuhu ila mahajara ilaih Maka hijrahnya pun nah, hanya menuju apa yang jadi tujuan hijrahnya Ya kalau dia dapat ya hanya dapat dunia atau dapat perempuan itu Tidak dapat pahala dari Allah Baik Ayat tersebut ditambah hadis sini. Semua menunjukkan bahwa semua ibadah termasuk mencari ilmu akan diterima oleh Allah apabila niatnya murni karena Allah. Fa in fuqida maka bila kehilangan apa ilmu ilmu ikhlasan niat pada murninya niat intaqala maka pindah apa ilmu min afdalil ta'at dari lebih afdalnya atau lebih utamanya ketaatan ila ahabdil mukhalafat pada lebih hinanya pelanggaran kalau mencari ilmu tidak ada niat karena Allahnya mencari ilmu niatnya tidak murni tidak karena Allah maka ilmu yang sebelumnya adalah ibadah atau ketaatan yang paling afdol berubah berpindah menjadi pelanggaran yang paling hina. Jadi kalau mencari ilmu tidak karena Allah, ilmu yang seharusnya menjadi ibadah yang paling pol, ketaatan yang paling utama, berubah menjadi pelanggaran yang paling hina. Wala syai'an dan tidak ada sesuatu Yahtimu yang merusak al-ilma pada ilmu Mitlur riya Seperti riya Riya usyirkin, riya syirik Au riya au ikhlasin Atau riya ikhlas Tidak ada yang merusak ilmu seperti riya Artinya yang paling merusak ilmu adalah riya Pamer Baik itu riak syirik atau riak ikhlas. Apa jadi maksud riak syirik dan riak ikhlas itu? Riak syirik itu engkau mengerjakan suatu amalan termasuk mengerjakan apa mencari ilmu supaya dilihat lalu disanjung oleh orang banyak. Itu namanya riak syirik. Mencari ilmu supaya dapat sanjungan orang banyak. Kalau riak ikhlas gimana? Yang dimaksud ikhlas ria ikhlas itu meninggalkan amal soleh termasuk meninggalkan mencari ilmu supaya tidak dikatakan ria itu sama-sama riaknya yang satu mencari ilmu mempersungguh cari ilmu supaya disanjung dapat sanjungan ahli fiqh dapat sanjungan ahli Quran dapat sanjungan ahli hadis dapat sanjungan ahli tafsir, dapat sanjungan ahli nahwu, dapat sanjungan ahli bahasa Arab. Itu namanya riya syirik. Riya ikhlas artinya apa? Kita nggak mau cari ini. Kenapa? Supaya saya tidak dikatakan riya. Aku nggak mau ngapalin Quran. Kenapa? Banyak orang yang hafal Quran ternyata riya. Aku nggak mau dikatakan setelah hafal Quran jadi katakan riya, Amin. Saya nggak mau cari ilmu. Kenapa? Takut nanti kalau sudah ilmunya banyak orang bilang saya keminter. Itu juga ria. Yang dipamerkan apa? Dari alasan itu. Yang dipamerkan adalah keikhlasannya. Oh, oh si fulan itu kenapa dia nggak mau ngabarkan Quran? Karena dia nggak mau disanjung sebagai penghafal Quran. Kenapa si fulan itu tidak mau belajar bahasa Arab? Karena dia tidak mau disanjung sebagai orang yang ahli bahasa Arab. Kenapa dia nggak mau cari ilmu? Karena dia tidak mau disanjung sebagai ahli ilmu. Nah, sama-sama riaknya. Wa mitlut tasmi' dan semisal tasmi' tasmi' itu sama dengan riak. Nah, cuma bedanya kalau riak itu supaya dilihat terus disanjung, kalau tasmi' supaya didengar terus disanjung sama. Bi dengan berkata dia musni'an dengan niat pamer sudah didengar alim tu aku telah tahu apa tahu fikih tahu tafsir tahu bahasa Arab tahu apa lagi tahu apa lagi tuh dan telah hafal aku misalnya dia cerita-cerita sama orang aku sudah belajar fikih sudah hafal Zadul Mustaqni Aku sudah hafal Quran, aku sudah hafal kitab tauhid, aku sudah hafal bulughul maram dan seterusnya. Aku sudah belajar faraid, aku sudah belajar fiqh, aku sudah belajar tafsir dan seterusnya. Yang seperti itu namanya tasmiyah. Membenarkan, eh, memperdengarkan atau memamerkan apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia hafal kepada orang lain supaya disanjung. Wa alaihi dan karena itulah faltazim maka menetapilah engkau yang berusaha terus at-takhallusa pada membebaskan diri Mingkul lima dari setiap apa-apa yang sungguh yang mengotori niyataka pada niatmu Fisik ketolak di dalam kesungguhan mencari ilmu seperti apa niat yang yang mengotori niat dalam mencari ilmu kahubbil seperti senang terkenal, senang apa namanya? popularitas. Seperti senang popularitas. Nanti kalau aku sudah pointer ngajinya jadi YouTube, ya jadi YouTuber terus subscribernya banyak, viewernya banyak. Hilangkan niat-niat seperti itu. Jadi kalau sudah pointer saya akan jadi dai yang kondang, dai yang terkenal. Nah penggemarnya banyak, jangan hilangkan niatnya seperti itu. Gak apa nggak boleh memang menggunakan nggak media sosial di YouTube dan sebagainya itu dakwah boleh. Semua kemudahan, semua fasilitas yang menunjang dakwah itu boleh digunakan. Yang penting niatnya benar wattafawuqa dan mengungguli alal aqrani atas teman teman selevel teman seleting contoh lagi niat atau tujuannya cari ilmu hanya ingin selalu mengungguli teman-teman seletingnya supaya dia terus yang jadi juaranya supaya dia terus yang kelihatan apa menonjol prestasinya tidak boleh waja'alihi dan menjadikan ilmu sulaman sebagai tangga li untuk beberapa tujuan wa a'radin dan harta begitu juga menjadikan ilmu ini hanya sebagai tangga sebagai alat untuk mencapai ambisi-ambisinya atau untuk memperkaya diri. Nah, atau untuk mencari kekayaan. Contoh tujuan atau ambisi menjahit kedudukan supaya dapat kedudukan tinggi. Au malin atau harta, au ta'zimin atau kehormatan, au sum'atin atau sum'ah. Apa sum'ah itu? Terkenal, banyak didengar, populer, Au talabi mahmadatin atau mencari sanjungan biar banyak penggemarnya, banyak fansnya. Au sarfi wujuhin nas atau memalingkan wajah manusia ilaika kepadamu supaya orang semua pandangannya perhatiannya ke kamu. Fa inna hadhihi maka sesungguhnya ini wa amsalaha dan yang semisalnya ira syabat ketika mencampuri an-niyat pada niat afsadatha maka merusak pada niat karena tujuan-tujuan seperti ini kalau mencampuri niatmu dalam mencari ilmu maka niatmu akan rusak berarti sudah tidak karena Allah lagi tidak murni lagi niatnya wadahabat dan hilang apa barakatul ilmi barokahnya ilmu dan barokahnya ilmu hilang walihada dan karena itulah ya ta'ayyan menjadi wajib ain apa wajib ain itu kewajiban yang harus dikerjakan oleh semua alaika atas engkau antahni menjaga engkau niyataka pada niatmu min syaubil irada dari tercampur keinginan atau tujuan di ghairillahi karena selain Allah taala yang maha luhur. Karena itulah wajib bagi masing-masing kalian, masing-masing kita untuk menjaga niat supaya tidak tercampur tujuan-tujuan selain karena Allah bal bahkan watahmi menjaga engkau al hima apa hima itu hima itu daerah-daerah yang biasanya dikhususkan untuk mengembalakan tanahnya apa ternaknya raja itu namanya hima yahmi al hima itu artinya mengembala di sekitar daerah larangan itu Watahmi hima maksudnya gimana menjaga Jangan sampai ada niat-niat seperti itu yang mendekat. Jangan. Jadi tidak hanya mengusir niat-niat seperti ini, niat-niat yang merusak itu dari hati kita, juga jangan sampai niat-niat seperti itu dekat dengan hati kita. Lalu bagaimana niat yang karena Allah itu? Niat karena Allah itu satu, engkau mencari ilmu, atau kita mencari ilmu, tujuan kita adalah taat pada perintah Allah. Allah perintah gimana? fa'lam أنه la إله إلا الله li لذنبك wa lil mu'minin ketahuilah kalimat fa'lam ketahuilah ini maksudnya apa kita disuruh belajar Allah perintah supaya kita belajar annahu la ilaha illallah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kita supaya mencari ilmu. Beliau bersabda talabul ilmi fariidhah. Mencari ilmu itu wajib bagi siapa? Ala kulli muslim, untuk semua orang Islam. Maka arti karena Allah dalam mencari ilmu adalah engkau mencari ilmu karena lah taat pada perintah Allah Rasul. Allah Rasul perintah. Yang kedua, diniati untuk menjaga syariat supaya syariat ini tetap murni supaya syariat ini tetap langgeng niati untuk menjaga kemurnian Quran hadis kemurnian ilmu Quran hadis diniati untuk menjaga kemurnian syariat supaya syariat ini tidak tercampur dengan bid'ah supaya syariat ini tidak tercampur dengan syirik, supaya syariat ini tidak terlupakan. Cari ilmu niatnya untuk itu. Karena syariat itu terjaganya dengan cara dipelajari. Rusaknya syariat itu karena apa? Kebodohan umat terhadap syariat. Banyaknya orang terjerumus pada bid'ah, pada syirik. Pintu terbesarnya adalah kebodohan mereka terhadap syariat. Mereka merasa sebagai orang Islam, bahkan merasa sebagai ahlu sunnah, sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tapi karena mereka tidak ngerti namanya syariat, Gak ngerti hukum-hukum syariat, akhirnya banyak syariat-syariat yang mereka langgar mereka gak ngerti. Banyak sesuatu yang bukan termasuk dari syariat mereka tambahkan ke dalam syariat mereka juga tidak ngerti. Maka carilah ilmu dengan tujuan untuk menjaga syariat ini. Supaya syariat ini tidak tercampur dengan bid'ah. Supaya syariat ini tidak tercampur dengan syirik. Supaya syariat ini tidak terlupakan. Termasuk niat karena Allah adalah mencari ilmu dengan tujuan untuk membela belanya syariat. Saudara sekalian, banyak kepentingan-kepentingan yang apabila kita biarkan ulama-ulama diam kepentingan-kepentingan ini akan merusak mereka penguasa-penguasa yang menyimpang mereka punya kepentingan yang apabila kita tidak melindungi syariat ini kepentingan mereka akan merusak syariat orang-orang yang niat merusak Islam juga sama Apabila tidak ada ulama-ulama ahli ilmu yang melindungi syariat, mereka akan memasukkan hal-hal baru ke dalam syariat atau bahkan merusak pemahaman syariat. Maka sejak dulu sampai sekarang tugasnya ulama salah satunya adalah melindungi syariat ini. Supaya apa? Syariat ini tidak tercampur dengan yang bukan syariat. Syariat ini tidak disalah artikan. Syariat ini tidak dirubah-rubah. Bahkan untuk melindungi syariat banyak dari mereka yang harus menerima tekanan, menerima siksaan, dikucilkan, dianiaya bahkan dibunuh. Untuk apa itu? Untuk melindungi syariat. Yang keempat adalah mencari ilmu tujuannya untuk diamalkan. Karena Allah Rasul perintah kepada kita untuk taat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Perintah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Untuk bisa taat Allah, taat Rasul, kita harus tahu apa perintahnya Allah, apa perintahnya Rasul tanpa tahu apa perintah Allah, tanpa tahu apa perintah Rasul, kita nggak bisa taat kepada Allah Rasul. Maka niatilah cari ilmu supaya bisa taat Allah Rasul. Niatilah cari ilmu supaya bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Itu adalah niat-niat yang karena Allah. Imam Ahmad Allah pernah berkata, "Al-ilmu la ya'dilu syai. Ilmu itu tidak ada keutamaan yang membandinginya. Artinya ibadah yang paling pol cari ilmu. Tapi liman sahat untuk orang yang niatnya benar. Lalu dia ditanya, bagaimana niat yang benar itu wahai Abu Abdullah? Abu Abdullah itu pun Yahya siapa? Imam Ahmad. Dia mengatakan, yanwi al jahli an nasihi wa an ghairihi mencari ilmu niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain supaya dirinya gak bodoh dengan syariat supaya dirinya gak bodoh dengan Quran hadis supaya orang-orang lain terutama orang-orang yang di sekitarnya juga mentas dari kebodohan itu adalah niat yang karena Allah yang sebetulnya adalah niat yang benar niat yang karena Allah. Tapi kalau cari ilmu tujuannya sebanyak debat kenangan, apalagi biar sejajar dengan ulama-ulama yang top yang terkenal atau supaya perhatian orang banyak semuanya kepada dia atau untuk memperkaya diri atau untuk mencari kedudukan yang tinggi niat-niat yang sebetulnya akan merusak keutamaannya mencari ilmu